Dan hadis yang bernama 7451. Kemudian pertanyaan yang dibawakan di sini ini tidak ada kaitannya dengan bab yang tertera di sini ataupun hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Kan tapi ini sisipan dari perkara-perkara yang telah lewat. Berkata Al-Jami' Abdullah Ta'ala As-soal Ahsanallahu ilaika At-taraddudu Yani Pertanyaan terkait dengan At-taraddud Yang tertera dalam hadis Yang ada dalam Sahih Bukhari yang dengan dengan hadisul wali. Perhatikan ini. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu. Taraddudi an nafsil mu'min. Yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atah wala budda lahu yani wala budda lil mu'min minhu minal maut Pertanyaan ini tidak ada kaitannya dengan hadis yang telah kita baca. Hadisnya Innallaha yad'us sama'a ala isba' wal ardu ala isba wal jibala isba was syajara wal anhara ala isba sairal khalqi ala isba thumma yaqulu bi yadihi anal malik lafaz yang lain ainal jabbarun fatahika rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala wa ma qadarullah haqqo qadri jadi ada sini ada pertanyaannya adalah pertanyaan yang disisipkan oleh sebagian yang hadir dalam majelis beliau, majelis bin Bas. Isi pertanyaannya terkait dalam masalah tut Tarot dada, bimbang. Ya tarot dat, ana mutaraddid, anak bimbang, anak ragu. Itu maknanya apa? Mana tarot? tarot tut Siapa yang bisa ambil air? Ambil air, minum. Yani wa ma taraddadtu an syai'in nisbatuhu lillah. Nisbatu yang nisbatu taraddud lillah. Nisbatuhu dhamir ini kembali kepada taraddud. Menisbatkan taraddud bagi Allah Ta'ala. Menisbatkan bimbang bagi Allah Ta'ala. Menisbatkan syak bagi Allah Ta'ala bagaimana? Ya Eh, ayo bang jangan lapar ini baru biar hangat <clears throat> jadi tarot dut mananya apa bimbang ketika antum bertanya mata tarju ila bila tiga jawabannya apa Anak ana tarot godan obat, godin ada sar obat, oh, ada sar hadisana oh, ada. sana itu namanya apa Mau tarot Anak ana mutar saya ragu belum ada kepastian. Apa? <clears throat> Kapan kau kembali ke kampungmu? Jawabannya, Ana mutaradid. Saya masih dalam keadaan bimbang. <clears throat> nah sekarang bagaimana nisbahnya kebimbangan kepada Allah Ta'ala? Padahal tarot itu adalah sifat nakes. Tarot sifat apa sifat? nakas sifat kurang sekarang bagaimana dinisbatkan kepada Allah Ta'ala padahal kita tidak boleh menisbatkan sifat kurang kepada Allah Ta'ala kaidahnya kita tidak boleh menisbatkan sifat kurang kepada Allah Azza wa Jal dan taruh itu termasuk sifat kurang sementara Lafaz tarut ini tertera dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari tentunya sebagaimana yang tertera di sini. Rawal Bukhari berakam sita alfa Sami ausnain ratus dua. Jadi pertanyaan tentang taraddud yang tertera dalam hadis bahwa ma taraddatu ansayin anafailuhu taraddudi an nafsil mu'min dan tidaklah aku ragu tentang sesuatu atau dari sesuatu yang saya harus melakukannya seperti keraguanku tentang jiwanya seorang mukmin dia tidak suka kematian dan aku tidak menyukai keburukan dia maka harus bagi seorang mukmin tadi suatu kematian tidak nah, mungkin tidak. Labudda dalahu minal maut. Harus bagi seorang mukmin tadi mengalami kematian. Maka jawabannya di sini ada fi hadis Abi Hurairah, yakni potongan hadis tadi wa mataraddatu an syai'in ana fa'iluhu ila akhirih. Kata saya bin Bas, ini tertera dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innallaha qala. Ini namanya hadis apa? Al Qudsi. Innallaha qala Allah taala berfirman Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku? Siapa yang memusuhi waliku? Man adali, li, li adalah bagiku. Waliyan, siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku telah mengumumkan dengan peperangan. Maknanya Allah akan membela walinya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih kucintai dari apa yang telah kuwajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan perkara-perkara yang tambahan selain yang wajib. Nawafil jamak dari kata nafilah, mananya tambahan. Ziyadah. Tambahan daripada yang wajib, yang fardu. Sehingga aku mencintai dia. Dengan sebab mendekatkan kepadaku dengan perkara-perkara takar padaku dengan perkara-perkara tambahan, perkara-perkara yang disunahkan dalam semua perkara syar'i. ahabab Tuhu, maka apabila aku telah mencintai hambaku tadi, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengaran dia. Allah yasma'u bihi, yang dia mendengarkan dengan pendengaran tersebut. Wa dan aku menjadi penglihatan dia, Allah yubsiru bihi, yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Waya daulati dan aku menjadi tangan dia yang dia mencengkeram dengan tangan itu. yang sibah dan aku menjadi kaki dia yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Wa in sa'alani la'utiyannahu dan jika hambaku yang tadi telah kepada kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah yang ziyadah yang tambahan jika dia minta kepadaku pasti kukan memberikannya Wala in wala in ista'adzani dan jika dia meminta perlindungan denganku, pasti aku akan melindungi dia. Dengan sebab tadi apa? Takor pada Allah dengan nawafil. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Dari dalam aku ber taraddud bimbang dari sesuatu. Saya yang akan melakukannya seperti kebimbanganku dari jiwanya seorang mukmin dia membenci kematian dan aku membenci keburukan yang ada pada dia. Walabuddalau walabuddalil mu'min minal maut dan harus seorang mukmin itu dari kematian. Jawabannya sebin bahas tarot dudun yaliku bijalalihi wa adamatihi. Jadi di sini Syekh bin Bas mengambil lafaz yang zahir, tidak mentakwilkan ke mana mana bahkan di isbatkan ditetapkan sesuai dengan datangnya yang malfut dari ter, yang tertera dalam hadis ini, yang malfut yang terucapkan. tarot dudun keraguan yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah taala. Laisa min jinsi taraddudina. Keraguan yang bukan sejenis keraguan kita. Yakni keraguan yang itu layak dengan keagungan Allah. Bukan keraguan yang sejenis keraguan kita, di mana keraguan kita adalah bersumber dari kebodohan. Bersumber dari tidak mengetahui akibat apa yang akan terjadi dari perbuatan kita nggak mengetahui tentang akibatnya. Adapun keraguan yang dinisbatkan kepada Allah adalah yaliku bijalali. Layak dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Mahfum ini? Ini kalamnya al-imam Suhaib bin ba, Imam bin Basrahim rahimahullah ta'ala. Ya ini diambil sesuai dengan zahirnya. Diambil sesuai dengan apa? Dahirul lafad. dahir yang malfud yang tertera dalam hadis ini. Maka dikatakan kasair sifat seperti sifat-sifat yang lain yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. <laughs> Anjing-anjingan. Tengok. Ayo. Betul. Tengok ini. La ilaha illallah. Laisa tarot dudu sakin atau laisa tarot dudu, laisa tarot dudu sakin. Bukan tarot yang dikatakan tarot ragu. Wala jahlin dan tarot kebodohan. Bukan keraguan yang di situ dikatakan kebimbangan atau kebodohan. Kalau keraguan kita kenapa? Karena dari Sebab kita nggak mengetahui akibat perbuatan kita. Kita melakukan ini nanti jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa, ini kita nggak tahu tentang akibatnya. Ini karena ragu. Karena bodohan kita. Adapun tarodut yang dinisbatkan kepada Allah maka dikatakan bukan tarodut keraguan, bukan tarodut kebodohan. Wa inna madananya hanya saja Wali hikmatin gotin subhanahu wa ta'ala dikarenakan adanya hikmah yang sangat dalam. Baligh ada dalam. Ada kitab yang namanya apa? Hujjatullahi al Baligho. Siapa punya karangannya? Siapa ingat? Di Dahlawi. Dahlawi itu orang Dahli. Dahli itu mana? India. <clears throat> Hujjatullahi al Baligho. kitab yang muktabar karangan Alul Ilm. Jadi karena hikmah yang sangat dalam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Bukan karena keraguan bersumber dari kebodohan, bersumber tidak tahu dari akibat perbuatan. Itu keraguan yang nisbatnya kepada kita. Adapun nisbat kepada Allah adalah keraguan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Maka dengan demikian beliau saya bin Bas menjalankan tentang sifat ini sesuai dengan dohir lafadznya. Diikutkan dengan kaidah yang sangat mulia yaitu apa? Sesuai dengan keagungan Allah Jalawal nggak tahu tentang kaifiahnya. Kemudian di sana ada pertanyaan Ya ini pertanyaan baru. Selanjutnya tafsiruhu bi annahu ta'arudu iradataini. Ta'arudu iradataini. Dua keinginan yang saling berbenturan. Ta'arudu iradataini. Dua keinginan yang saling tolak menolak. Itu namanya ta'arud ini Dua kiraan yang terang kayak ini kayak itu, itu namanya apa? Kalau gini jadi begini, kalau gitu jadi begitu, bagaimana bingung? Itu namanya apa? Ta'arudu iro data ini dua keinginan yang saling tabrak menabrak, saling tolak menolak. Saling ta'arud. Jawabannya al-aula mislu matakot dama yaliku billah. Berarti di sini saya bin Bas mengetahui bahwa di sana memang ada penafsiran yang dikenal dengan ta'arud iradata ini. Dua iroda yang saling tolak menolak. Tapi yang lebih utama al-aula, bukan al-ula. Ini sim tafdil. Al-aula. Al-ahra. Al-aula yang lebih utama. Al-ula dan aula itu bacanya sama, tulisannya tulisannya sama, bacanya beda. Yang lebih utama semisal apa yang telah lalu, yakni taradud yang layak dengan Allah taala. Allahu a'lam bikaifiyati Allah yang Maha tahu tentang bagaimana taradudnya Allah taala, keraguannya Allah taala. La na'lamu kaifiyatahu, kami enggak mengetahui tentang bagaimana keraguan yang dinisbatkan kepada Allah ini berupa tarotut tadi. Lakin laisa misla tarodudina akan tapi bukan seperti keraguan kita. Bagaimana ya, Pak? Nah. Jadi di sana ada penafsiran yang lain. Yang dikatakan ta'arudu iradataini. Dua keinginan yang saling bantah-membantah, saling tolak-menolak. Tapi yang lebih utama adalah sebagaimana yang telah tadi disebutkan, tarodud keraguan yang layak dengan keagungan Allah dan kebesarannya bukan sebagaimana tarodud kita keraguan kita. Alasannya li'anna tarodudana yakunu an jahlin wa an wa anistibahin indana wa sakkin. Baik. Perhatikan. <clears throat> Karena keraguan kita yakunu anjahlin keberadaannya dari kebodohan wa anistibahin dan keberadaannya dari apa kesamaran istibah itu samar istabah yastabihu istibah samar Indahnya di sisi kita. Samar dan bodoh dari sisi kita itu kita katakan adanya keraguan. Wasak dan ragu. Amma huwa subhanahu wal alimu bi kulli shay'in wa wal qadir ala kulli shay'in. Wa la yaghibu an ilmi shay'un subhanahu wa ta'ala. Adapun dia yang maksud si Allah Ta'ala Allah adalah maha alim, maha mengetahui dengan segala sesuatu, maha mampu atas segala sesuatu, Wala yagibu, bayagi yagibu enggak ada yang enggak ada sesuatu yang gaib dari ilmunya Allah taala. Wala yagibu, enggak ada sesuatu yang gaib. Wala yagibu an ilmi syai'un. Enggak ada sesuatu yang gaib dari Allah taala. Enggak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Fataraddutuhu li ma'nan akhara maka keraguan yang dinisbatkan kepada Allah adalah untuk makna yang lain laisa min sinsi halina bukan sejenis keadaan kita Allah a'lamu bihi huwa dialah yang lebih tahu tentang makna tentang apa tentang hakikat keraguan bukan makna tentang hakikat keraguan yang dinisbatkan kepadanya Wa a'lamu bi kaifiyati sifatihi subhanahu wa ta'ala dan dialah Allah yang Maha tahu tentang bagaimana sifat-sifatnya. ini tentang hakikat sifatnya Allah Ta'ala. Hakikat keraguannya Allah dialah yang maha tahu. Kita nggak tahu. Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya kawan perhatikan perkara penting dalam perkara seperti ini. Kita mengambil dohirnya tapi Tadi kita nisbatkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau dari sisi maknanya, maknanya adalah bimbang tarotut. Tapi kebimbangan ini nisbahnya kepada Allah adalah bukan nisbahnya seperti kepada kita. Itu saja permasalahannya. Ada penafsiran-penafsiran yang lain bisa dilihat dalam kitab-kitab yang lain. Cuma di sini saya ingin bahas memilih yang lebih selamat, lebih utama lebih abdol kita menisbatkan tarot tadi sesuai dengan lahirnya dan itu tidak bisa kita serupakan dengan tarodut kita ataupun keraguan kita karena keraguan kita berangkat dari kebodohan berangkat nggak tahu dari sisi akibat perbuatan kita Adam Allah Ta'ala maha tahu segala sesuatu yang dulu dan yang akan datang dan yang sekarang nggak ada sesuatu pun yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya, Pak? Baik. Lanjutkan. Dibaca, Haidar. tatawwanun Masa. Namirin Annahu qala Anda Tayyib Masruk. yang khair. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala babu ma jaa fi takhliqis samawati wal ardi wa ghairiha minal khalaiq. Wa huwa fi'lu Rabbi tabaraka wa ta'ala wa amruhu Farabbu bi sifati wa fi'lihi wa amrihi wa wal khaliqul mukawwinu ghairu makhluqin Fama kana bi fi'lihi wa amri wa takhliqihi wa takwinihi fa huwa maf'ulun makhluqun mukawwanun Perhatikan di sini bab baru bab yang terkait dengan apa yang datang dalam ciptaan Allah berupa langit-langit dan bumi dan yang lainnya dari semua ciptaannya menal khalaik. Wa wa filu rabbi tabaraka wa ta'ala wa amruhu. Kalau fi'il adalah sifatnya. Kalau maf'ul ini makhluknya. Kalau amr di sini adalah maknanya adalah perkataannya maka sifatnya Allah. Kalau makmur maka makhluk. Rabbu bi sifatihi wa fi'li wa amrihi maka Rabb dengan semua sifatnya dan perbuatannya dan perintahnya baru makhluk yakni fi'il yang dia itu perbuatannya amr yang dia itu perkataannya. Ini guru makhluk. Nabi Fili wa amri wa takli wa takwinihi fawat maf'ulun makhlukun mukawanun. Fi'il yang dia itu adalah maf'ulnya. Min maf'ulatillahi ta'ala. Wa amrihi yang dia itu adalah makmur. Wa takhlid ini ciptaannya. Takwin adalah juga sama saja ciptaannya. Maka dia maf'ul makhluk mukawwan yakni bukan sifat Allah. Maknanya adalah hadis, perkara yang baru berupa makhluk. Hadis itu makhluk. <clears throat> Mafhum? Farrabu bisifati wa fi'li wa amrihi. Fi'il yang itu perbuatan dia Allah. Amr yang itu adalah perkataannya, maka ini bukan makhluk. Kalau fi'il yang dia itu adalah maf'ul, amr dia adalah makmur, maka dia adalah makhluk. Nah, ini dibedakan. Dan akan dijelaskan oleh saya bin Bas dalam sarahnya beliau ini. Seperti alalahul khalqul wal amru. Alalahul khulqul wal amru. Ketahuilah lahul khalqu wal amr. Khalq di situ adalah makhluknya. Amr adalah perkataannya dari sifat-sifatnya. Di situ dibedakan antara khalq wal amr. Khalq dalam itu adalah apa? Makhluk. Makhluknya ini ciptaannya. Dia makhluk. Tapi kalau amr itu adalah apa? Perkataannya maka adalah sifat-sifatnya. Ini akan dijelaskan oleh beliau di sini dalam sarah beliau ini. Al-Hadis birrakam sab'al barba'mi'a wa asnan wa khamsin 7452 hatta sanad Sa'id bin Abi Maryam. Akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarani Syariku bin Abdullah bin Abi Namir an Quraib bin Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Bittu fi baiti Maimunata lailatan Ibn Abbas menuturkan aku bitu aku telah menginap dari bata ya bitu bitu ana. Aku pernah menginap di rumahnya Maimunah pada suatu malam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam indah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu di, apa, di tidur di rumahnya Maimunah. Ini apa? Giliran pada Maimunah. Li'andura kaifa salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilail. Tujuannya kenapa nginap di sana? Karena untuk melihat bagaimana sholatnya Rasulullah SAW di suatu malam hari. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ahlihi sa'atan summa raqadah. Maka beliau bercerita bersama keluarganya saatan yang namanya sesaat waktu sebentar semua rokoda kemudian beliau tidur rokoda sama dengan nama. Rokoda yarkudu. Apa mak? Apa? Tidur. Falamma kana thuluthul laili al-akhiru aw ba'du qa'ada fa nadara ila sama maka tatkala pada suatu saat malam tinggal sepertiga bagian akhir atau sebagian malamnya bagian akhir maka beliau duduk kok ada lalu melihat ke langit Beliau pun membaca firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati ila qawli ulul albab. Semakama fatawat doa kemudian setelah itu beliau berdiri lalu berwuduk wastanna bersiwak. Istana apa? Bersiwak. Summa sholat ada asyarat rakaatan kemudian beliau sholat sebelas rakaat. Summa adzana bilalun bisolah. Kemudian lalu bilal adzan. Ya, ini adalah tentang apa? Sholat Fasalla rakaat maka beliau salat dua rakaat lalu semua kharaja fasalla lin-nasi subha. Kemudian beliau keluar dari rumah salat bersama manusia yang mengimami manusia salat subuh. <clears throat> Penjelasan dari beliau Sa'ad bin Bas wa la yubayyinu anna jami'al asya kullaha makhluqatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan bahwasanya segala sesuatu tanpa terkecuali ciptaan Allah Ta'ala. Fallahu wal khaliq wa ma makhlukun. Maka Allah yang sang pencipta dan selainnya apa saja yang selain Allah adalah makhluk ya ini. Makhluk bahasa kita juga makhluk. Waliyala qala azza wa jalla Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa qala hal min khaliqin ghairullah? Hal min khaliqin ghairullah ya ini tidak ada selain Allah sebagai pencipta. Hada muradul Bukhari rahimahullah ta'ala anna jamil asya kullaha maf'ulatun makhluqat makhluqatun lillahi azza wa jal. Ini yang dimaksud murad isim maf'ul dari kata arada yuridu murad. Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasanya segala sesuatu maf'ulatun makhlukatun lillahi azza wa jalla Ciptaannya Allah Ta'ala. Minas, minas sama yakni berupa langit. Wal ard bumi, wal jibal berupa gunung-gunung, wal bihar, apa bihar? Lautan, bahrun zamannya bihar. Wa bani Adam dan seluruh anak Adam. Wal jin, wal malaikah, wa dan yang lainnya. Falahul khalqu walahul amru. Nah, tengok. Falahul khalqu walahul amru. Khalq miliknya Allah, amr miliknya Allah juga. Ciptaan yang ada ini semuanya adalah miliknya Allah. Al-amr perintah adalah miliknya Allah Ta'ala. Pemakana min takhlikihi wa amri fi hadal alam bahwa makhluk. Nah. Pemakana min takhlikihi wa amrihi. Amr di sini adalah maknanya adalah makmur bukan dari perkataan Allah. Perkataan Allah adalah sifatnya Allah. Apa saja yang berupa dari ciptaan Allah dan dari apa yang diperintahkannya dalam alam ini maka dia makhluk. Amr di sini maknanya makmur, bukan amr maknanya apa? Kul. Kalau amr maknanya kul adalah sifatnya Allah Ta'ala. Adakah amr selain dengan kul? Enggak ada. Adakah hal amr perintah selain dengan kaul? Enggak ada. Perintah harus dengan kaul. Fi'il bukan perintah. Taib. Jadi, pemakanan min takli wa amri. Ini, ini makmur maksudnya di sini mak makmurnya. Amr bagaimana makmur. Bukan amr bagaimana apa? Amr perintah. Kalau perintah, kauluhu. Qaul adalah sifatuhu, bukan ciptaan Allah Ta'ala. Jadi ya yang dari ciptaannya dan yang diperintahkannya di alam ini maka dia adalah makhluk. Wa sifatu wa kalamu kadzati goyru makhluk dan sifat-sifatnya Allah dan kalamnya Allah seperti datnya Allah itu bukan makhluk. Fawal khallaku subhanahu wa ta'ala maka dia Allah adalah sang pencipta. Maha pencipta, maha suci dan maha tinggi Allah Ta'ala. Ini perlu dibacakan. Pemakana min takhliki wa amrihi. Apa maknanya amri sini? Makmurnya. Kalau amr dari perkataannya bukan makhluknya Allah tapi apa? Sifatnya Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Al khalq ciptaannya Allah. Amruhu perintahnya adalah sifatnya Allah taala. Di situ dibedakan. Wallahu ismun lidzat wasifat jami'an. Allah itu adalah sebuah nama untuk zat dan sifat sekalian. Jami'an namanya apa? Sekali sekalian. Zat dan sifat semuanya itu adalah terkandung dari nama lafaz Allah. Allahu lafaz ini mengandung zat dan mengandung sifat. Ismun lidzat allati ya mausufatun bisifat. Allah adalah isim bagi zat yang zat itu disifati dengan sifat-sifat. Zat itu mausufatun bi anna khaliqatun. Zatnya Allah disifati bahwasanya zat yang khaliqah pencipta mausufatun bi annaha raziqatun zatnya Allah disifati dengan sifat bahwasanya zat tadi adalah raziqah yang memberi rezeki mausufatun bi ridha zat yang disifati dengan ridha wal ghadab wal ilm wal sam' wal basar wal kalam bagaimana dzalik disebut dengan sifat ridha dan marah dan ilmu dan pendengaran dan penglihatan dan kalam dan selainnya Wallahu subhanahu wal khaliq dan Allah yang maha tinggi dengan sifat-sifatnya dia adalah sang pencipta. Wa masiwau dan yang selainnya selain Allah dan sifat-sifatnya minal mafulat berupa mafulat, minal mafulat berupa mafulat perkara-perkara yang diciptakan wal mawujudat perkara-perkara yang diadakan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Falaul khalqu walaul amru Fal amru amru wal khalqu khalquhu kama qala ta'ala ala laul khalqu wal amr. Nah, di sini amr adalah apa? Amr maknanya apa? Perintah. Yang itu adalah perkataannya. Khalq maknanya adalah makhluk yang itu adalah ciptaannya. Dibedakan antara ciptaan dan perkataannya. Kenapa? Karena wawo adalah wawo yang tak, tak tadi al mugoyaroh Apa namanya mugoyaroh? makna beda. Ala laul khalqu wal amru. Wau ini wau al-muqtad yalid lil mughayara. Khalq beda dengan amr. Khalq khalquhu ciptaannya amr qauluhu, yaitu sifatnya. Itu perhatikan. Ada benar amr mananya makmur, adalah ciptaannya, bukan sifatnya. Maka disini dikatakan wal amr yutlaku alal kalam. Wal amr bisa diungkapkan atas makna al kalam. Kalimat al amr ini bisa diungkapkan berupa al kalam. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakunu. Hanya saja Amruh perintahnya dalamnya apabila Allah berkehendak sesuatu berkata kepada sesuatu tadi kun berkata Allah kepada sesuatu tadi kun fayakunu fayakun ini dikatakan apa karena karena apa namanya ini karena apa namanya hmm. karena atama apa karena atama Karena yang tidak, karena yang cuma butuh kepada fa'il, pak fa'ilnya. <clears throat> Ini mak karena yang tak tapi bi fi'liha. <clears throat> Perhatikan. <clears throat> amr telah alal kalam. Jadi amr ini diungkapkan pada juga pada kalam maknanya apa? Innama amruhu perintahnya kalamnya. Ini bukan maknanya makmur, tapi ini adalah sifatnya. Idza arada syai'an ayakulalahu. lahu, jika Allah menginginkan sesuatu, dia berkata kepada sesuatu tadi, kun, jadilah. Maka sesuatu tadi ter terjadi. Fayakunu huwa. Itu namanya apa? Kanata tamah. Ini sebagian faedah dalam nahwu. Sebab orang itu nanti berfaedah apa bermanfaat di hari kemudian. Wa tidak ala asya ukhra minasuuna. Nah, wal amr bisa juga diungkapkan pada perkara-perkara yang lain berupa suun. Suun zaman dari kata san, urusan. Amr ya kan? Jamaknya umur, maknanya suun. Amr jamaknya awamir, maknanya ko, kaul. Nah, itu diperhatikan. Amr kalau dia itu minal awamir, kaul. Kalau amr makna umur, su, suun uru, urusan. Kalau jamaknya awamir dia perintah. Jamaknya, umur maka uru, urusan. Maka dikatakan amr bisa kalau pada perkara-perkara yang lain ini dari perkara-perkara yang berupa urusan-urusan. Fa makana minal qauli fa huwa kalamuhu wa sifatu wa makana minal makhluqati fa huwa makhluqun. Maka fa makana al amru minal qaul fa makana huwa kalau memang dia itu amr adalah termasuk kol, maka kalamnya dan sifatnya. Kalau amr itu adalah dari makmurnya, maka makhluk. Su'un, bermakna apa? Umur. Al-amr maknanya urusan. Jamaknya umur. Kalau amr maknanya perintah, jamaknya awamir. Apa? Ini dibedakan. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min Ini jamaknya apa? Hmm? Man ahdasa fi amrina hadza ma la zamannya apa? Oh. Umur. Di situ bukan awamir. Man ahdasa fi amrina hadza amr wahidul awa, wahidul umur bukan wahidul awamir. Paham? ah Jadi alalul khalqu wal amr di sini amr adalah apa? Kauluhu Khalq ciptaannya, khalq makhluknya. wawo ini wawo menuntut perbedaan antara khalq wal amr. Maka oleh itu amr perin, perintahnya itu bukan apa? Bukan makmurnya, bukan umur. Taib. Gimana waktunya? Sudah capek. Nanti ya, sambung lagi. Besok lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka